Iya. Kenapa umat Islam Indonesia ini banyak terpengaruh dan sekarang ini yang di Timur Tengah ini yang ulama ini kan sudah menyatakan Iya, bahkan paspor paspornya dibakar, eh, paspor paspornya dibakar Itu di dalam tayangan video itu itu sejumlah anak-anak di usia lima tahun, tahun kumpul semua paspor paspornya yang Indonesia itu dilemparkan ditumpuk ditumpuk paspor Indonesia dibakar jadi pertanyaannya Pak Tarif iya. tembak <laughs> Brimob pikirannya tembak aja gitu ya pendukung-pendukungnya Tanto Sol ya. Iya, terima kasih Pak Samyono. Pertanyaan yang jelas Pak, ya disebutkan Pak Samyono tadi. Artinya kenapa kok paham radikalisme kanan ini yang mungkin sekarang terwakilkan oleh ISIS, Al-Qaeda, kalau secara internasionalnya, kalau secara nasionalnya ya ada kelompoknya Santoso, kelompoknya Mati, Amanah Bulangan, kelompok sebelumnya Ubatan Basis, Menanggus, Nasrullah, Kasusuro, dan yang lain kan gitu. Kenapa kok bisa tumbuh bahkan mendapatkan sambutan? Yang jelas faktor pertama karena apa namanya kekurangan uh, apa kurangnya pemahaman yang benar tidak tahuan mereka tentang ajaran Islam yang sesungguhnya itu seperti apa. Mereka tidak paham hal yang, yang secara singkat dan ringkasnya sebenarnya. Mereka memahami Al-Quran dan hadis Nabi hanya sepotong-sepotong. Memang di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang memerintahkan bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kalian berada. Ada ayat-ayat ayat Al-Quran ini. Tapi cara memahaminya. Mereka memahaminya sendiri, saya katakan tadi sepotong-sepotong. Padahal memahami Al-Quran ataupun hadis Nabi itu harus Apakah seperti itu para ulama memahaminya? Apakah seperti itu Rasulullah melaksanakannya? Apakah demikian para sahabat mempraktekkan jawaban itu? Ternyata kalau dikompromikan, para ulama lantas mengklasifikasi orang kafir. Orang kafir itu ada yang hafi hafi itu orang kafir yang layak untuk dimaling siapa yaitu orang-orang kafir yang terang-terangan memerangi kita menyerang negara kita orang seperti ini ya kita tak bisa diam diri sudah masuk aja serang negara kami tapi kalau dia sudah masuk ke negara kita bahkan sudah negara kita orang kafir mengganggu ini mereka layak untuk diperangi nah ayat-ayat tadi yang baru kita pakai ada orang kafir namanya kafir mu'ahad kafir mu'ahad itu orang-orang kafir yang terikat perjanjian damai kejahatan biasa hubungan bilateral dan yang lain misalkan sekarang ini kita dengan Singapura kita dengan Gak bisa kok kemudian kita nyerang Singapura, nyerang Australia. Orang kafir kok. Ini orang kafir, tapi kita melihat perjanjian. Yang membuat perjanjian adalah pemerintah. Ada kafir mustahman kafir mustahmin. Orang kafir yang minta untuk diri Misalkan, apa namanya orang kafir eh, saya kemarin kan itu hilap susi air dari tarakan kemarin itu dua-duanya bule kan itu ya jadi kanan kiri kilat dan yang bule nah mereka ini statusnya orang kafir yang stabil, orang kafir yang minta untuk mendapatkan perlindungan di sini orang seperti ini nggak boleh kemudian dibunuh dan buat kesempatan di dalam bunuh dibunuh saya di belakangnya nggak tahu sih ya kan gitu ya Sedikit aja cekik aja cekik terus samanya jatuh gini kadang-kadang sama-sama gitu ya itu jenis orang kafir yang mustabik mustabik itu minta diberi apa jaminan perlindungan apa dia bekerja sampai kemudian terbukti dia melakukan pelanggaran hukum dan lain-lain akan diproses itu ada klasifikasinya tapi kalau kelompok santoso ini mereka pukul rata dia orang kafir punya guru orang kafir punya guru ini al dan lain kalau ISIS al qaeda eh, jangankan ya kan orang kafir orang Islam aja mereka bunuh kok hanya karena beda kelompok hanya karena dikatakan pengkhianat, hanya karena membocorkan informasi, hanya karena tidak tahu aturan dan tidak mengikuti apa namanya, tidak mengikuti hukum yang mereka berlakukan sendiri. Dan itu faktor yang pertama pasal mungkin karena kurang ilmu sehingga apa namanya umat Islam yang dalam hal ini bisa memahami dengan baik itu harus aktif aktif untuk menjelaskan aktif memberikan penjelasan bahwa yang benar ini benar karena umat Islam sendiri, tapi kalau banyak saya kira enggak Pak kalian. Ya. dari Pak Tony yang mengatakan, oh di Indonesia itu banyak orang Islam, insya Allah enggak banyak. Siapa itu Ada pun Adapun mayoritas umat Islam lebih banyak yang sadar. Kalau itu salah. Itu gitu Pak Tony. Menurut saya tadi kok banyak. Sedikit lah. Insya sedikit lah ya. Nah, tapi dari yang banyak itu ternyata mereka simpati. Mereka simpati. Kenapa? Karena tidak tahu bahasanya mereka kan memperjuangkan Islam mereka kan di begitu tapi ya kita jangan kalah dengan orang aja tapi ini yang yang kedua ya, ya kita sebagai masyarakat secara khusus warga muslim ya, mendoronglah pemerintah dalam hal ini aparat aparat untuk menerbitkan undang-undang yang lebih ketat mohon maaf mohon maaf ya mohon maaf saya kalau kita ikuti aturan Islam, yang paling pertama harus dieksekusi mati, eksekusi mati, mohon maaf, Abu Bakar Bashir. Itu harus pertama eksekusi mati. Kenapa? Dia yang menanamkan ideologi ini. Dia yang menanamkan pemahaman sesat seperti ini. Sekarang di penjara, tapi anaknya datang menjenguk, murid-muridnya datang menjenguk. Diisi ilmu yang semua imam lagi. Kita tidak bisa mungkin dari seribu orang yang sudah tertangkap hidup-hidup maunya tewas terlibat yang sebagian masih penjara yang lain sudah dikeluarkan dari kaum teroris seribu lebih itu yang sudah ditangkap aparat keamanan hakim semuanya itu pasti ada yang memang buat tasya kalau bukan miliknya langsung sendiri kalau bukan miliknya ada direkturan dari sendiri itu bagaimana mana sebenarnya Pak Tarno Bapak sebagai kepala kita yang membantu Pak Islam dalam hal mendorong biar undang-undang itu agak ketat dikit kan orang-orang suria yang sudah pulang itu ya yang sudah terpengaruh ISIS ya ditangkap kemudian dikarantina itu undang-undangnya di mana coba Pak jadi saya kembali ke Pak Tarno silahkan diperjuangkan. Kalau kita kan rakyat biasa ini. Nah, yang eksekusi brimonya kan. Artinya kan Pak Tarino bertanya, kok bisa mungut subur? Jawabannya satu karena kita sebagai umat Islam kurang semangat memberikan pencerahan. Padahal kita sudah paham. kedua, aturan itu sendiri ternyata tidak tetap. Ya. Polisi dalam hal ini kalau nggak ada barang bukti ya nggak bisa menindak kan. Mereka pulang bawa paspor misalkan masuk baik-baik dari mana? Dari Suriah apa yang perang? Gak bisa kan langsung ditangkap. Dari mana? Dari perang. Gak bisa langsung ditangkap. Hukum yang berlaku di Indonesia, ya mana buktinya, mana saksinya? Ya, Wallahu a'lam. Tapi itu dua hal ya. paling mendasar insya Allah dan faktor-faktor yang lain. Yang jelas kita sebagai umat Islam sangat mendukung bapak-bapak dari yang melaksanakan yang apa namanya maka juga kalau bisa menindak mengupas gerakan-gerakan yang sudah merusak nama Islam itu sendiri dan yang ini itu bagian dari jihadis tapi jangan salah tanggap tapi yang ditangkap Pak Amri Kenapa? Karena pakai jenggot terus celananya di atas mata kaki oh, teroris ini belum tentu teroris Amri ya. Bentuk lainnya sama, bentuk luarnya sama, tapi secara pemahaman kan ternyata jauh berbeda apalagi dan ini Gitu, Pak Taryanto Terakhir insya Allah karena jam 9 kita futsal. Masa aku lagi. Iya. iya. pertanyaan tentang apa terus ini? Iya, iya, iya. Apa ada di monitor? ඔය bukan itu bukan mencerminkan Islam sebenarnya Enggak, enggak. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nabi Muhammad SAW berkata dalam hadis apa namanya Kaab eh, Kaab bin Iyan atau ya bin Iyan sebuah hadis Nabi Sahih itu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan maka nalar lahu nasihatun liwalihi atau kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam siapapun yang punya nasihat masukkan dan saran untuk pemimpin atau penguasa fal yak fal di itu tuntunan Nabi kalau ingin memberikan saran masukan kepada pemerintah temui pegang tangannya di jalan mata sampaikan nasihat kalau peringatan yang boleh kalau misalkan ditolak nasihat dan saran itu kalau tadama ali dia sudah menunaikan tugasnya itu adalah luas itu yang disebut dengan afdol jihad jihad yang terbaik adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim sangat sulit namun diamalkan bukan kemudian orasi mohon maaf demonstrasi dengan jalan mencaci maki mengucapkan kata-kata yang tidak baik kata-kata yang kotor merusak bahkan membuat jalan macet memblokir kemudian menyandera tanki minyak membakar ban sampai kemudian orang ketakutan ekonomi terganggu kemudian berhadapan secara fisik dengan aparat keamanan aparat keamanan dilempari batu botol kosong sandal sepatu plastik yang berisi air seni air kecil orang nggak begini sering sabar sabar makanya di situ Tuhan tidak kita itu itu tidak mencerminkan Islam Islam itu subhanallah seperti itu tenang dulu ya kalau memang kita menyaksikan atau melihat penguasa kalau melakukan kesalahan kezaliman aturannya seperti itu diperintahkan bersabar paling dengan salahnya lebih baik memahami memahami kalau berani beraninya cuma di dalam layar itu udah nggak sholat hmm. benar nggak sholat saya juga dulu mama mama mama pernah menyaksikan mereka itu demo waktu sholat malah tawaf diri jadi seperti yang ditanyakan Pak Tarim tadi ya, panjenengan dan rekan-rekan di Angola itu ya dia terjadi seperti itu setelah sholat, sama rohnya bisa nggak?